Sifat fitrah yang memang telah Allah gariskan. Allah subhanahu wa ta'ala telah buratkan pada diri setiap anak yang lahir dari rahim ibumu. fakin wajhaka lid-din hanif fitratallah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah maka wajib maka hadapkanlah wajahmu kepada din yang hanif yang lurus sebagaimana telah dibawa oleh Allah Ibrahim Alaihi salatu wassalam sebagaimana telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka fitrah Allah telah Allah tancapkan pada setiap diri manusia dan tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah. Para orang tua yang memang intiman, benar-benar memperhatikan tentang keadaan anaknya Mereka adalah orang tua yang berupaya untuk agar fitrah yang ada pada diri anak itu adalah lurus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiallahu an pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." فأبواه يهاودانه أو ينصرانه أو يمجسانه sebagaimana dikeluarkan di dalam di dalam sahihain maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya bahwasannya setiap anak yang lahir dia dalam keadaan alal fitrah di atas fitrah Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan lahir dalam keadaan fitrah yakni lahir dalam keadaan Islam alal Islam wa sunnah bahwasanya anak yang lahir itu dia dalam keadaan di atas Islam dan as-sunnah maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yuhawilani maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu kemudian fitrahnya melenceng dari keislaman dan dari di atas sunnahnya tersebut. Kemudian mengarah fitrahnya itu rusak menjadi Yahudi atau Nasrani atau menjadi Nasrani atau atau menjadi seorang Majusi penyembah api. Maka ikhwan fidun azakumullah Bagaimana peran penting orang tua dalam mengarahkan anak-anaknya Dan ini adalah perkara yang tidak boleh disepelekan bahwasannya Peran orang tua adalah bagaimana menjaga fitrah anak itu agar tetap di atas Islam dan sunnah. Sebagaimana hadis kutsi yang diriwayatkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa Aku telah menciptakan hamba-hambaku di, di atas garis yang lurus dalam keadaan hanif di atas agama yang benar yaitu Islam di atas tuntunan yang benar di atas sunnah Kemudian Fajtalathum as Kemudian syaitan-syaitan Menggelincirkan mereka Menyelewengkan keadaan Hunafa mereka Keadaan lurus mereka Untuk kemudian menyeleweng Menyimpang Dari apa yang telah ditentukan Digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang menyebabkan penyelewengan ini? Asyayatin Siapa asyayatin? Mereka adalah bisa dari kalangan jin dan bisa juga dari kalangan manusia. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syaitin al-insu wal jin yuhu ba'duhum ila ba'din Zuhrufal qawli huruf syaitan-syaitan dari jenis jin dan manusia yuhu ba'duhum ila ba'dil Mereka satu dengan lainnya saling membisikkan. Zahratul qawli ghurura perkataan-perkataan yang indah untuk kemudian menipu manusia. Maka ikhwan fiddin azakumullah Melalui nas-nas yang demikian ini kita memahami konspirasi dari kalangan syaitan baik mereka yang berwujud jin ataupun manusia untuk menghancurkan generasi-generasi yang mereka lahir di atas fitrah maka para syaitan inilah melakukan konspirasi untuk kemudian menghancurkan keadaan fitrah anak-anak kita maka waspadailah terhadap tipu daya sultan di dalam menghancurkan kefitrian, kesucian, keislaman dan keberadaan anak-anak kita di atas as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini bukan perkara yang mudah musuh kita banyak tidak hanya dari kalangan manusia tetapi juga termasuk dari kalangan jin kita berupaya untuk mengarahkan anak kita sesuai dengan fitrahnya sesuai dengan apa yang telah ada pada diri mereka ketika mereka lahir yakni ala al-islam wa sunnah tapi kita harus waspada bahwasannya di tengah kehidupan ini Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia bergentayangan Untuk kemudian memporak-porandakan Fitrah anak-anak kita Maka ikhwan fiddin azakumullah Ketahuilah dan fahami benar-benar siapa musuh kita sebenarnya di dalam masalah pendidikan ini. Fahami benar-benar peta kekuatan lawan untuk kemudian kita berhati-hati dalam mengayuh duduk dalam masalah pendidikan anak-anak kita. Musuh-musuh kita jin dan manusia, syaitan minal jin wal ins, syaitan-syaitan dari bentuk jin dan manusia bisa jadi mereka adalah justru tetangga-tetangga kita. Bisa jadi musuh-musuh kita dalam masalah pendidikan anak-anak ini adalah teman-teman anak-anak kita sendiri. Bisa jadi musuh-musuh kita dalam masalah pendidikan anak ini adalah nenek-nenek mereka atau kakek-kakek mereka. Bisa jadi. Kita membuat kebijakan, anak tidak boleh menonton televisi. Karena di situ sudah terlalu banyak binatang filmnya. Eh, sang kakek karena memanjakan cucunya, biarin loh. Anak pengen seneng kok nggak boleh. Nah, ini dia. Ini dia. Syaitan minal ins. Ini adalah setan dalam bentuk manusia yang akan memporak-porandakan fitrah anak. Maka ikhwan tibin azakumullah. Justru musuh-musuh kita itu bisa terjadi justru dari orang-orang dekat kita yang mereka belum paham tentang arah dan tujuan pendidikan untuk anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena mereka masih diliputi dengan kejahilan. Istilah Ibnu Qayyim al di dalam kitab beliau bagi satu Rahman disebutkan bahwasanya mereka jahil bihaqiqatid din. Mereka jahil terhadap hakikat agama. Sehingga kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawiyah, yang kesenangan itu justru melanggar syariat, dianggap sebagai satu hiburan, dianggap sebagai satu bentuk refreshing, dianggap satu bentuk nilai positif bagi pendidikan anak. Sementara anak yang selalu sibuk dengan membaca Al-Quran, merajaah Al-Quran, dikatakan sebagai orang-orang yang serius terus orang-orang yang sepaneng lakob-lakob julukan-julukan yang berkesan untuk kemudian menjadikan anak itu minder rendah diri dan banyak lagi zuhrufal qawlu mereka membesikkan perkataan-perkataan yang indah untuk kemudian menipu manusia Banyak kalimat-kalimat itu yang sering kita, yang kemarin kita bahas. Kalau nanti masuk pondok, nggak dapat ijazah, ya, perkataan-perkataannya sepertinya iya. Nggak bisa kerja, nggak bisa nanti cari makan. Kalau jadi dai, ya nanti siap-siap miskin. Siap-siap miskin karena karena dai itu kan bukan untuk cari uang, tapi dakwah. Demikian. Was-was. Yesus terus, terus menembuskan. Yang sadar ataupun tidak sadar justru mereka ingin mematikan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurullah Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka walau mutim menurihi wallahu mutim menurihi walau karihan dan tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya meskipun orang-orang kafir membencinya maka ikhwan fiddin azakumullah jangan dianggap kalau masalah pendidikan anak ini ya, adalah sesuatu yang santai, tenang. Justru disinilah terjadinya pergolakan, pergulatan, terjadinya peperangan. Karena di dalam mengelola pendidikan anak kita akan berhadapan dengan musuh-musuh yang telah Allah nyatakan mereka adalah dari kalangan jin dan manusia. Untuk kemudian anak kita diselewengkan entah menjadi Yahudi, entah menjadi Nasrani, entah menjadi Majusi. Nas'alullah al-afiyah. Maka ikhwan tibin azakumullah. Penting untuk kemudian kita memperhatikan di mana anak kita harus diletakkan, di mana anak kita harus ditaruh, di dalam masalah pendidikan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-15, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Wattabi' maka ikutilah oleh kamu sabila man anaba ilayya yaitu orang yang jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Ikuti mereka. Dalam masalah tarbiyah, dalam masalah pendidikan, ikuti mereka. so, kalau kita ingin menciptakan generasi salaf, maka tidak ada lain kecuali kita meniru bagaimana para salafus saleh itu mendidik anak-anak mereka. Maka kalau kita menghendaki generasi yang demikian, maka kiblat kita, figur kita adalah para salaf. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Siapakah jalan Jalan orang yang kembali kepadaku Jalan orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata Ibn Al-Qayyim rahmahullah Kullu minas sahabah mulurun illallah ta'ala Wajibu ittiba sabil Maka setiap sahabat itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala Maka wajib bagi setiap muslim Untuk mengikuti jalan sahabat tersebut Untuk mengikuti jalan para sahabat tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah pendidikan anak. Ikuti bagaimana para sahabat mendidik anak-anaknya. Ikuti bagaimana para tabi'in mendidik anak-anaknya. Mereka diajari tentang Al-Quran, mereka diajari tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka diajari tentang adab, akhlak. Tidak kemudian ada yang mengatakan, ya kita bikin pendidikan yang umumnya juga ada, yang kemudian diniahnya juga ada agar anak-anak kita itu tidak minder kalau ngadepi mahasiswa nah, tidak minder dengan istilah-istilah keren istilah-istilah apa istilah-istilah keilmuan nah, dan seterusnya istilah-istilah ilmiah di kampus model provokator, karburator, dan seterusnya. Jangan seperti orang pondokan yang terus minder. Ah, ini dia. Ini sebenarnya setan dalam bentuk manusia mereka mengeluarkan dari lisannya bisa yang berbahaya bagi kita untuk kemudian tertancap subhat. Iya ya benar. Besok ini teknologi modern anak-anak kita harus ngerti ini. Nanti nggak ngerti komputer. Ya justru orang yang seperti ini yang mengatakan kalau anak-anak pondok itu nanti minder, dia sendiri telah minder. Minder wardug has kompleksen kata orang Jerman. Dia sendiri sudah modern. Dia sendiri sudah minder, sudah jatuh mentalnya. Ketika dia berusaha ingin mendirikan pendidikan, entah model bentuk sekolah dasar, Islam terpadu, ya. yang di situ akhirnya padu terus, berantem terus. Atau dia mau mendirikan SMP Islam terpadu sampai kemudian SMU, SMA Islam terpadu. Ini merupakan bentuk bahwasannya diri dia sudah minder. Mentalnya sudah bukan lagi mental da'i ilallah. Mari kita berkaca kepada para sahabat. Mari kita berkaca kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka yang dilatih, mereka yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian Islam menyebar sampai Asia Tengah, bahkan sampai masuk ke Eropa. Hah? Pendidikan model apa? Apakah kemudian mereka oleh Rasulullah SAW disekolahkan ke Rom, ke Persia yang waktu itu dua negara ini merupakan adidaya, merupakan negara superpower. Apakah kemudian itu? Tidak. Mereka dididik dengan akidah as-sahihah. Mereka dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga para sahabat, para tabiin dan generasi berikutnya adalah orang-orang yang istiqomah dalam memegang agamanya. Mereka tidak minder. Mereka tidak minder. Meskipun waktu itu Rom Persia ini bahaya. Kalau sudah ada orang apalagi dari kalangan salafiyin mengatakan kita harus mendidik anak-anak kita ini yang pondok pesantren ini supaya tidak minder nanti. Ini adalah bentuk mental mental kerdil, pengecut. Tidak yakin dengan Islam yang diajarkan kepada anak-anaknya. Tidak yakin bahwasannya Islam akan mengangkat derajat dari orang yang memegang teguh agamanya. Tidak yakin bahwasanya ilmu yang diajarkan akan mengangkat derajat santri-santrinya. Akhirnya bikinlah SD terpadu. Meskipun kurikulumnya awut-awutan. Buku pegangan anaknya. Apa itu namanya? LKIS, LKS. Banyak gambar-gambarnya. Diajari anak di situ bagaimana cara menonton televisi yang baik. Bagaimana pemilu itu? Bagaimana sistem demokrasi itu? Allah musta'an. Pendidikan model begini akan menghancurkan. Ya, tapi kan itu nggak diajarkan nggak diajarkan. Ya, tapi bukunya dipegang anak-anak, dibaca. Buktinya dibaca apa? Latihannya ada tulisan anak-anaknya. Nah, kalau anaknya menulis jawaban itu artinya sebelumnya dia membaca membaca tulisan yang di atasnya. Ah. Ikhwan Fiddin Azakumullah tidak terasa racun sudah dimasukkan ke dalam benak anak-anak kita. Dipampangkan potret konvoy waktu pemilu. Dipampangkan potret calon presiden dan wakil presiden. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan itu dipegang oleh anak. Dibaca hanya dijawab. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana al-anbiya para nabi Allah Subhanahu wa taala Demikian khawatirnya, demikian takutnya kalau anak-anak mereka itu kemudian fitrahnya menyelam. Bagaimana Nabi Yakub alaihi salatu wassalam menjelang kematiannya sampai bertanya kepada anaknya, "Ma ta'budun Apa yang akan kalian sembah setelah meninggalku? Setelah meninggalku. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak untuk naik perahu kemudian mengatakan wala takun ma'al kafirin jangan kamu menjadi orang-orang yang bersama orang-orang kafir bentuk al-wala wal bara sudah diterapkan nah ini terhadap kemungkaran ya, dengan pelajaran-pelajaran yang katanya sok modern itu kemudian seperti itu Akhirnya anak pendidikan anak tidak terfokus sedikit demi sedikit mereka digeser untuk kemudian menyimpang dari fitrahnya sehingga kemudian secara sadar ataupun tidak sadar ya, jadilah anak-anak yang berubah wujudnya ya. turun temurun terus seperti itu pendidikan maka ikhwan fiddin azakumullah Ikutilah Jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Jalan orang-orang yang rujuk ila Allah Jalan orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu jalannya para sahabat Jangan kemudian kita menganggap remeh masalah pendidikan ini. Nah, itu ada sekolah, ya lumayan lah. Akidahnya juga yang diajarkan akidah salaf. Guru-gurunya juga ada lihyahnya. Pakai peci. Guru wanitanya juga berhijab. Hitam-hitam pakaiannya, pakai cadar lagi apa ini sekolah di sini? Gak tahunya? sekolah suruh. Apa-apa. Kan iya, tapi perhatikan jangan cuma lihat itunya aja. Lihat di atas-atasnya ustadz-ustadz mereka itu. Yang katanya LC, LC, LC. Kemudian setelah itu mereka kuliah lagi S2. Dia IN yang guru-gurunya adalah mereka dari karangan Mu'tazilah. Yang kemudian mereka sudah tahu hukum istilah itu seperti apa, dosen wanitanya. Asik juga tentang dosen wanita. Seperti itu. Jangan menganggap, wah oh, apa-apa sekolah ini. Iya. Belum tahu bahwasannya pola pikir yang di atasnya ini bahkan merembes ke, ke bawah dan akan meracuni umat madunya yang di bawah sehingga kemudian dia ya, tidak apa-apalah sekolah di IAIN atau apa namanya sekarang universitas Universitas Islam Negeri Negeri Jajahan dijajah oleh Mekil Montreal Kanada bangga mereka Wah, untuk mengejar S2 sebab mereka mendirikan sekolah ilmu tinggi syariat maka untuk memenuhi kuota dosen-dosennya ini harus yang lulusan jamiah dari Madinah ini sekolah lagi di Ayan. Wah, ini namanya setback. Mundur ke belakang. Sudah dididik oleh para masyayikh, malah dididik oleh bapak-bapak depan. Ikhwan Begitu. pendidikan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Bukan jalan orangnya dosen IAIN Karang Ampel yang rusak pemikiran enggak? Ya tahu Mu'tazilah. Karena karena sudah palsu. Sedikit demi sedikit dikerus. Akhirnya melenceng. Mudah begitu. Ya memang ada sururi, tidak tahu namanya sekarang apa. Model-model mereka itu Al-Muhim jalan pintas seakan-akan pendidikan itu tidak mempertimbangkan syariat dan itu kebiasaan mereka ya. sejak mereka menginduk ke Ihal Turaf di Kuwait pada tahun berapa itu? 90 berapa? Abdurrahman Abdul Khalid sampai datang ya. ke Ma'had Al-Irsyad di Tengaran Bayangkan bosnya ini datang, bosnya. Belum nanti perwakilan Asia Tenggaranya. Yang saya kenal waktu itu Jamal Al-Hadab. Kalau datang, itu bukan ilmu yang disebarkan. Datang, buka tas, koper, keluarkan gepokan dolarnya, bagi. ribu. Makanya dakwah mereka barokah barakallahu fi ya, akan barokah ya, Pendidikan yang seperti ini Harus diwaspadai Jangan menganggap enteng Jangan menganggap ringan Nah ini sih menyimpangnya sedikit Jangan Menyimpangnya sedikit ya di situ yang kamu lihat atasnya membahayakan sekali. Bukan ya. azza kumullah. Maka oleh karena itulah ya. kita harus perhatikan benar tentang masalah menjaga fitrah bersungguh-sungguh untuk kemudian membuat lingkungan lingkungan kita agar anak-anak bisa terjaga benar. Artinya minimal kita sudah berupaya lah menjaga betul-betul terhadap perkembangan anak kita. Menjaga fitrahnya agar benar-benar lurus. -benar ikhwan fiddin Azzaqullah dari beberapa ayat hadis tadi perlu kita untuk membesarkan mendukung ta'awun 'alal birri wat taqwa terhadap sistem-sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh Salafi kita masing-masing berpikir apa yang terus saya sumbangkan untuk kemajuan pendidikan salafi. Apa yang harus saya sumbangkan? Jangan, wah kalau di pondok cilok itu mahal. Biayanya mahal. Bulanannya saja sudah 200 ribu. Aku kumaha. buat makan saja duh repot dua ratus ribu itu murah dibandingkan dengan keselamatan akidah anak kita dibandingkan dengan terbentuknya anak kita dari biah lingkungan yang baik dibandingkan dengan tumbuhnya akhlak adab anak kita Seharusnya kita bersyukur ketika anak kita datang liburan dari pondok, kemudian pulang ke rumah. Ketika dia melihat gelas ada isinya air, kemudian dia bertanya, "Abi, ini airnya siapa, Bi? Boleh enggak aku minum?" Boleh tidak aku minum, Bi? Oh, boleh. Aku cicipin ya, Bi. Ya, silakan. Harusnya kita bangga. Bahagia. Bila perlu meneteskan air mata kita. Melihat anak kita mengetahui bahwasannya segelas air minum saja sudah dia pertimbangkan milik siapa. Ini artinya apa? Adab tentang konsep kepemilikan sudah terbentuk pada diri dia. Bahwasanya ada sesuatu yang bukan milik, Dua. Iya. Indonesia itu banyak yang korupsi karena apa? Karena apa? Konsep kepemilikannya tidak ada. Ada duit negara ya digaruk. Merasa miliknya sendiri. Iya enggak? Nah ini dalam masalah air saja sudah minta izin, apalagi masalah nanti dia diamanahi apa? Ya, yang besar-besar. Subhanallah. Bangga kita. Jangan dianggap sepele kalau ada anak kecil minta izin kepada kita. Ini pinjam sandalnya ya. Bukan dianggap sepele. Itu menunjukkan bahwasannya anak kita sudah memiliki adab. Ya. ribu itu udah ada apa-apanya dibandingkan dengan anak kita yang sudah tahu adab tentang masalah konsep kepemilikan. Nah kalau dia ngambil sandal orang lain eh, tanpa izin terus dikebuki, biayanya berapa untuk berobat? segan untuk mengeluarkan uang untuk pendidikan anak-anak. Malu kita kalau kita sampai kemudian datang ke Mahat Cilengsi ini Ustaz Abdurrahman Mubarak mohon bagaimana kalau anak saya diberi keringanan biaya SPP-nya Ya boleh-boleh saja dalam rangka tahun Tapi kalau bisa usahalah usaha ya. Ustaz Abdurrahman saya dipondokkan tapi saya nggak mampu untuk bayar biaya makannya gimana kalau setiap bulan saya beri beras saja kan jalan keluar kan saya Ustaz juga nggak akan menolak jangan jangan karena apa? Karena kita menunjukkan kesungguhan untuk mendidik anak-anak. Ya. Kan sama saja, Pak. Kalau misalnya nggak di di rumah makan nggak anak kita? Makan kan? Yang jatah berasnya dikumpulkan aja. Dua sendok jatah berasnya yang dimasak itu antarkan ke pondok. Ini untuk makan anak saya dua sendok siang ini. Ya kan? Sama. Kalau memang berat merasa berat SPP, begitu cara. Biaya listriknya potong berapa? 50 rupiah, kumpulkan 50 rupiah. Ini untuk biaya listrik. Dikumpul-kumpul akhirnya 200 ribu malahan lebih. Iya kan? Iya. Jangan mudah menyerah dulu. Buktikan bahwasanya kita ini salafin siap untuk mendukung, menyokong pendidikan yang diselenggarakan oleh salafin. Jangan, wah ini pondoknya sudah megah ini. Bisa ini kalau saya datang terus minta keringanan menyerah dulu tunjukkan kita juga bisa membantu apa yang bisa kita bantu seperti itu ikhwan fiddin azakumullah ya kita sih ya para asafid insyaallah ya, mereka adalah orang yang kering ya, usah-usah di pondok mungkin insya Allah akan memberi keringanan kalau diminta tetapi kita sendiri harus punya kesadaran untuk bisa memberikan sesuatu, menyumbangkan sesuatu kepada lembaga institusi pendidikan salafiyin sebagai bentuk pengawalan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan takwa. Ini masalah pendidikan, besar masalahnya. Maka Ikhwan Fiddin Azakullah Mari kita bersama-sama untuk memperhatikan Masalah pendidikan ini istri Ana sudah tahu tentang larangan nonton TV. Salahkah saya dan dosakah istri jika saya melarang ia pergi ke rumah orang tuanya karena di sana ia dan anak-anak sering menonton TV di sana. Jadi Sufi suka TV. Ada saja alasannya untuk pergi ke rumah orang tuanya. Maka ikhwan fiddin azakumullah dalam masalah ini kita harus perhatikan. Berkunjung ziarah ke orang tua adalah satu yang Masyarakat disyariatkan sebagai bentuk biru walidain. Sementara di sana juga ada hal-hal yang bisa terjadi pelanggaran syariat. Maka caranya bagaimana? Buka komunikasi dengan orang tua berbicara baik-baik Pak, Ibu kumaha apa TV-nya cara baik-baik bagaimana nih televisinya kalau kami datang ke sini anak-anak kan sudah hafal Quran sayang atuh kalau nanti terus jadi hafal Jackie Chan ya berdiskusi berdialog membuka membuka pintu dialog, komunikasi dengan orang tua. Ya. Dengan cara-cara yang hikmah, cara-cara yang lembut. Insyaallah. Ya. Dengan cara-cara yang baik, Allah akan membantu kita, akan menolong kita untuk kemudian menyadarkan orang tua kita. Ya. Insya Allah banyak itu sudah terjadi keluarga ini nih udah mau datang TV-nya TV-nya masukkan dulu masukkan nah artinya sudah bisa sedikit demi sedikit ya sedikit demi sedikit buka pintu dialog buka pintu komunikasi jangan kemudian kita langsung mengambil sikap tidak datang orang tua kan bertanya ada apa ya. ada apa kok tidak datang-datang katanya orang Islam kok sama orang tuanya begitu nah akhirnya oh mungkin karena ngaji di sana nah oh, karena ustaznya tuh nah kena semua akhirnya ya ya itu yang kelompoknya jenggot-jenggot ya semua Udah sudah Buka pintu dialog Buka pintu ya, Komunikasi yang baik Yang lembut, hikmah ya, jangan gerusa gerusi tergesa-gesa belum apa-apa sudah mengambil sikap lah belum bicara sama orang tuanya kok sudah mengambil sikap ya. saya udah bicara berapa kali satu kali terus gimana cara bicaramu ya saya bentak-bentak ya itu dia ya. udah bicara tapi dengan cara seperti itu ya, nanti di ya, pertanyaannya nanti sajalah ya hmm. Allah memberikan kemudahan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.